Ditulis oleh Hamad bin Ibrahim al-Uthman. Sebuah kitab yang menjelaskan kepada kita sebab sebab seseorang itu terhalang dari kebenaran. Menolak kebenaran. Tidak menerima kebenaran. Padahal al-haq itu wabah. Jelas. Padahal al-haq alaihi nur. Di atas al-haq itu ada cahaya. Tetapi seseorang tadi tidak bisa melihatnya. Atau melihatnya tetapi tidak mau menerimanya. Sehingga dia kekeh di atas kebatilan. tamada fi batinihi. Terus di atas kebatilannya kekeh di atas kebatilannya memegangi al-batil mengamalkan yang batil bahkan menyuarakan kebatilan diakini sebagai al-haq menolak kebenaran bahkan memusuhi kebenaran dengan keyakinan itu perkara yang batil Cukup banyak penghalang-penghalang yang disebutkan oleh mu'alif dalam bukunya ini. 35 penghalang. Ini dijabarkan, dijelaskan, diuraikan untuk kita waspadai. Untuk kita tinggalkan. Kita mengevaluasi diri kita masing-masing Apakah ada pada kita satu penghalang dari penghalang-penghalang yang ada? Kalau ada, singkirkan segera. Supaya nampak al-haq di depan kita, kita pegang, kita amalkan, terima. Barakallahu Sehingga kitab ini tariqahnya ia tariqatul tahdir. Tariqahnya memberi peringatan kepada kaum muslimin dari hal-hal yang bisa menghalangi dal hak. Yang dari situ akan bisa kita ambil lawan daripadanya. Taksil. Lawan daripada ini semua harus kita upayakan. Yang dengan itu kita akan diberi kemudahan, diberi tauhid, mengetahui, mengenali al-haq, perpegangan dengan al-haq mengamalkan al-haq, mengikutinya, maka mendakwahkan. Barakallahu fikum. Pada mukadimah kitab ini, Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala membawakan beberapa mukadimah prolog sebelum masuk pada inti pembahasan. Mukadimah yang pertama ialah makhluk Allah Azza wa Jal yang namanya jin dan manusia diciptakan di atas fitrah di atas tauhid di atas Islam di atas al-haq mengatakan di mukadimatul kitab Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd fa inna Allah ta'ala khalaqal khalqa al-fitrah Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan makhluknya di atas fitrah. Fitrah itu tauhid. Fitrah itu Islam. Fitrah itu al-haq. Semua makhluk diciptakan di atas fitrah ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha." Itulah fitrah Allah yang Allah menciptakan umat manusia di atas di atasnya. Barakallahu Di antara fitrahnya manusia mahabbatul haqqi wa iradatuhu wa talabuh. Ini mukadimah yang kedua. Di antara fitrahnya umat manusia mereka mencintai kebenaran, menginginkan kebenaran, menghendaki mencari kebenaran. Beliau menukil ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam majmu' fatawa wal qalbu khuliqa yuhibbul haqqa wa yuriduhu wa yabghuhu kalbu hati ini jiwa ini diciptakan dalam keadaan dia mencintai kebenaran menginginkan kebenaran dan mencari kebenaran. Mahabbatul haqqi iradatul haqqi talabul haqqi. Al-haq itu menjadi sesuatu yang paling lezat bagi bagi kalbu. Perkara yang paling dicintai oleh kalbu. Perkara yang paling agung, yang paling mulia dalam kalbu. Barakallahu fiikum. Mukadimah yang ketiga ialah bahwasanya jiwa manusia memiliki fitrah yang berikut yaitu ma'rifatul haqqi jiwa ini kalbu kita ini fitrah kita ini punya semangat untuk mengenali kebenaran. Mengetahui, mengilmui kebenaran. Itu juga merupakan fitrahnya manusia. Barakallahu Di antara argumentasinya adalah Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim, ketika ditanya tentang al-ism, apa dosa itu? Belum menjawab al-ismu mahaka fi sadrika wa karihta ayyatali alihina. Dosa itu segala sesuatu yang membuat bimbang hatimu Hatimu bimbang, hatimu gelisah, hatimu nggak nyaman, dan kamu tidak suka ada orang lain yang mengetahuinya. Itu ciri-ciri dosa. Ya. Artinya, secara fitrah, fitrah yang sehat, fitrah yang selamat, hati yang selamat, hati yang sehat, bisa mendeteksi al-haq dan al-batil. Al-haq itu menenteramkan. Al-haq itu membuat hati damai. Al-haq itu apa adanya. Tidak ada yang dirahasiakan. Orang lain tahu, tidak tahu itu al-haq. Tidak ada masalah bagi pelakunya. Karena merasa benar. Al-batil tindakan dosa, kemaksiatan lawannya menggelisahkan dan itu dirasakan langsung oleh sang pelaku dari hati yang paling dalam. Dia tidak tenang kehidupannya. Gelisah hatinya. Dan tidak suka kalau ada orang lain yang tahu. Dirahasiakan rapat-rapat dosa itu. Ini menunjukkan yang namanya kalbu kita, jiwa kita, fitrah kita mengenali al-haq. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menjelaskan di dalam kitab besar beliau Dar'u taalul Aqli wal Naql Juz yang ke-8. Lalu menyatakan fin nafsi ma yujibu tarjihal haqqi al batil bi'tiqadat wal iradat. Dalam jiwa kita, dalam kalbu kita ada sesuatu yang dengan itu dia bisa merojekkan al-haq al-batil. al-haq al-batil. Ya bisa lebih menguatkan al-haq al batil dalam perkara akidah atau dalam perkara niat. Wahada kafin fi annaha wulisat ala fitrah. Bukti ini cukup untuk menunjukkan bahwasanya jiwa kita dilahirkan di atas fitrah. Di hati kita, di kalbu kita, di jiwa kita yang sehat, ada sesuatu yang bisa dengan itu kita merocikan. Ini hak, ini batin. Ini akidah yang benar, ini akidah yang batin Barakallahu Dikarenakan akidah yang benar sesuai dengan fitrah. Akidah yang batin menyalahi fitrah. Al-haq sesuai dengan fitrah. Al-batil menyalahi Ini Mukadimah yang ketiga. Fitrah kita mengenali al-haq. Sehingga dari sini barakallahu dan saya, saya, saya sampaikan di akhir segala sesuatu yang dinafkan sebagai kebenaran dinafkan dalam ayat dalam hadis ijma ulama menyatakan hada akun ini benar pasti juga dibenarkan oleh fitrah. Pasti sesuai dengan fitrah dari Adam yang masih fitrah, yang masih fitrah. Sesuatu yang dikatakan batil, ya, dinaskan sebagai perkara yang batil dalam Al-Quran, dalam Sunnah, ijma ulama menyatakan ada batil pasti dibenci oleh fitrah pasti berseberangan dengan fitrah. Pasti didustakan dengan fitrah. Barakallahu Dikarenakan fitrah kita ini mengenali al-haq, mencintai al-haq, mencari al-haq, menginginkan al-haq. Barakallahu Baik. Mukadimah yang berikutnya yang ke Mukadimah yang keempat kalbu kita, jiwa kita selama masih di atas fitrahnya maka dia pasti mencari yang benar. Dia pasti menginginkan yang hak. Wal hak wadih, bayin, jelas. Kata muallif wan nufusu idza baqiyat 'ala al-fitrah fa innaha la tatlubu illa al-haq. Jiwa itu selama masih di atas fitrahnya, maka dia tidak akan mencari, tidak akan meminta kecuali kebenaran. Dan ini sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syarak. Dinul Islam, dinul haq, dinul hikmah. Dijelaskan oleh Sa'di rahimahullah فالدين هو دين الحكمة التي هي معرفة الصواب والعمل بالصواب ومعرفة الحق والعمل بالحق في كل شيء agama ini agama Islam yang merupakan agama hikmah ialah mengenali kebenaran, sawab dan mengamalkan yang sholat mengenali al-haq dan mengamalkan al-haq dalam segala sesuatu sehingga klop fitrahnya manusia dengan prinsip agama Islam klop fitrahnya kita mencintai kebenaran, menginginkan kebenaran, mencari kebenaran, mengenali kebenaran. Prinsip agama juga sama. Mengenali al-haq, mengamalkan al-haq. Mengenali yang batil, meninggalkan yang batil dan semua. Sehingga seperti yang disebutkan di awal, al-haq pasti sesuai dengan fitrah. Fitrah pasti mencari yang hak. Ketika Anda tidak bisa mengenali al-haq berarti fitrah Anda bergeser. Ketika jiwa Anda, kalbu Anda tidak bisa mendeteksi kebenaran, berarti kalbu Anda ada perubahan dan pergeseran. Bergeser dari fitrahnya tercampuri oleh yang lain. Yang lain-lain itulah yang namanya penghalang-penghalang kebenaran. Fatima yang kelima. Mukaddimah yang kelima ialah al-haq wadih. Bayyin la ghumuda fi Al-haq itu jelas. Gamblang. Tidak ada yang rumit. Al-haqnya dan ahlul haknya. Bimbingan al-haq dan yang membawa bimbingan al-haq. Jelas gamblang. Al-haq itu dinyatakan gamblang dan jelas dikarenakan memang datangnya dari Allah Jalla wa'ala disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-haqqu min rabbikum. Al-haq itu dari Rabb kalian. Al-haq itu wahyu dari Allah Azza wa Jal. Al-kitab, Al-Quranul Karim. Dan yang semisal itu bersama dengannya. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menyampaikannya Nabiul Haq. Nabi kita yang benar. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha yang dia bicarakan wahyu bukan hawa nafsu hak dia jelaskan kamu tidak ada yang samar barakallahu fikum yang membawa al-haq juga jelas dan gamblang wajah-wajah orang tulus wajah-wajah orang jujur bukan wajah-wajah penipu, bukan wajah-wajah tukang dusta, bukan wajah-wajah makir, tukang makar, bukan wajah-wajah mutala, um, mutalaib, orang bermain-main yang penuh dengan trik, intrik, makar dan semisalnya. Tidak ada. Dikarenakan ahli hak itu nggak punya tendensi. Dia menyampaikan hak itu ikhlas lillahi ta'ala. Tulus lillahi ta'ala. Yang dia inginkan ridhonya Allah. Yang dia inginkan pahala Allah Sehingga tidak ada semua itu. Disebutkan asar dari Mu'ad bin Jabal semoga Allah meridainya رواه الحاkim fil mustadrak beliau mengatakan ala syafi syekhain disepakati oleh Zahabi dan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah panjang tu asarnya panjang banget di bagian akhir asar Mu'ad bin Jabal beliau mengatakan fa inna 'alal haqqi nura fa inna 'alal haqqi nuran Sesungguhnya di atas al-haq itu ada cahaya. Ya, al-haq itu nampak jelas ya. Ada cahaya di atas yang meneranginya. Semua orang tahu yang fitrahnya masih bersih tahu ini al-haq. Disebutkan dalam riwayat yang lain tentang Abdullah bin Salam yang dahulu sebagai seorang Yahudi, bahkan pendeta Yahudi, bahkan alim Yahudi. Allah memberikan tauhid wal hidayah Islam kepada Abdullah bin Salam itu dengan semata-mata memandang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semata-mata memandang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mendengarkan sabda beliau kali pertama. Langsung tahu ini Nabi. Disebutkan di dalam hadis dari Imam Ahmad atau Tirmizi. Katanya Abdullah bin Salam ketika ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam datang ke kota Madinah, orang-orang berduyun-duyun ingin melihat beliau. Dan aku termasuk orang yang berduyun-duyun berdesakan untuk menyaksikan wajah beliau. Katanya Abdul bin Salam, semoga Allah meridainya. Falamma tabayyantu wajhahu araftu anna wajhahu laisa fi wajhin kadzab. Maka ketika jelas wajahnya bagiku, saya menyaksikan beliau dengan jelas, saya langsung tahu wajah beliau bukan wajah berdusta. Saya langsung tahu wajah beliau bukan wajah pendusta. Dan yang pertama kali aku dengarkan dari sabda beliau beliau mengatakan Rasulullah alaihi wasallam, salam wa ataimu ta'am waslul arham wa sallu wan nasu niyam tadkhul Nabi bisalam." Afsus salam, tebarkan salam, At'imu ta'am, beri orang lain makan. Wasul arham, sambung silaturahmi kalian. Wasallu wa nasuniyam, dan ya, kamu salat malam ketika orang lain pada tidur. Niscaya kamu akan masuk al-jannah dengan selamat. Langsung dihafal sama Abdul Quran sekali dengar. Langsung tahu ada kalamun Ini sabda seorang nabi, bukan kerja. Hajar, jelas al-haq wadih Barakallahu Ketika ada nas ayat yang menjelaskan dengan tafsir yang benar, hadis menjelaskan dengan syarah yang benar, keterangan dari para ulama, ada wal haq. Al haq min rabbikum. Al haq min rabbikum Kamu jangan bimbang, jangan ragu-ragu. Dan ada ciri-cirinya ada tandanya ada cahayanya yang dikenali oleh ahli hak yang dikenali oleh orang-orang yang fitrahnya masih bersih. Barakallah. Ini semuanya mukadimah untuk menegaskan bahwasanya manusia secara khusus itu topiatnya senang kebenaran. Topiatnya itu cinta kebenaran, menginginkan kebenaran, mencari kebenaran, mengenali kebenaran. Di saat yang sama, al-haq itu wadih. Al-haq itu jelas gamblang. Sesuai dengan fitrah. Secara perhitungannya manusia, mestinya seharusnya semuanya sebagai al hak. Semuanya tahu al-haq. Semuanya berpegangan dengan al-haq gitu. Karena gamblang, jelas, wabah. Sesuai dengan fitrah kamu, cinta al-haq, menjadi al-haq. Itu secara kalkulasi manusia. Tapi realnya menyatakan berbeda. Kan begitu. Ternyata tidak sedikit, banyak sekali orang-orang yang tidak mengenali kebenaran. Banyak sekali orang-orang yang menentang kebenaran. Jauh dari al-haq. Di depan mata dia, al-haq terpampang, tidak kelihatan. Nyatanya banyak. Yang belum mendapatkan hidayah taufik kepada Islam masih banyak. Dan Muslim masih banyak yang belum mendapatkan hidayah taufik ila sunnah banyak kelompok-kelompok yang menyimpang muslim yang sesat pemahamannya banyak banyak banyak banyak lebih banyak daripada al haq Penisi realnya al haq dari ghuraba asing aneh di tengah-tengah kaumnya di tengah-tengah masyarakatnya, di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan di tengah-tengah harus sunnah. Aneh. Itu realnya. Padahal al-haq itu jelas dan belang. Fitrah manusia mengenali al-haq, mencintainya. Tapi kenyataannya masih banyak yang ada batin. Itu namanya hikmah Allah Azza wa Jalla pada penciptaan Allah. Allah yang mentakdirkan dunia. Di balik itu banyak hikmah yang diambil. Barulah, Maka di dunia ini sebagai darul ibtila negeri tempat ujian pasti ada ahli hak, ada ahli batu, ada ahli sunnah, ada ahli bid'ah. Barulah Itu termasuk hikmah Allah pada penciptaannya. Barakallahu fikum. Maka ketika ada orang yang tetap istiqomah al hak itu bukan karena daya dan upaya dia. Itu hidayah minallah, taufik minallah. Ketika ada orang yang tidak mengenali al-haq, sesat dari al-haq, berarti Allah menghendaki dia demikian. Belum mendapatkan taufik wal hidayah. فالله musta'an. Allah جل وعلا بحكمته يضل من يشاء ويهدي yasha يشاء yahdi yasha. Maka Allah jalla wa ala menyesatkan hamba yang dikehendaki, memberi hidayah kepada hamba yang dikehendaki. Maaf ya min hujjah al-khalaiq disertai dengan Allah menegakkan hujjah di hadapan para makhluknya wa yusil rusul dalam bentuk mengutus para rasulnya wa dan menampakkan al-haq di hadapan hamba-hambanya. Setelah itu Allah yang mentakdirkan. Ada yang dikasih hidayah mengenai al-haq, memeganginya. Ada yang disesatkan dengan al-haq, maka dia jauh daripadanya, bahkan memusuhi. Allah. Ini semuanya ada hikmah. Ada hikmah. Di antara hikmahnya para itu ialah as-sabr Wasabat al haq. Hikmah di dunia ini ada ahli hak, ada ahli batin. Yang pertama adalah dituntut ketabahan, kesabaran al haq. Istiqomah di atasnya. Kalau tidak, Anda masuk pada al batin Yang kedua, al-ibtila fima bainahum. Adanya ujian di tengah-tengah mereka ahlul haq ujian bagi ahlul batil ahlul batil ujian bagi ahlul haq ha? bagi fitnah di antara mereka untuk mengetahui mana yang jujur, mana yang dusta, mana ahlul haq, mana ahlul batil. Semua ada hikmahnya barakallahu. Nah, setelah ini semuanya, ya, setelah ini semuanya, ada dua poin yang diambil baik dari Bali. Dan ini juga buat kita semuanya. Setelah mukadimah-mukadimah tadi, ada dua hal Yang pertama adalah kewajiban kita saat ini. Apa yang diwajibkan atas orang insan dalam bab ini? Jawabannya adalah kewajiban masing-masing kita ialah menetapi fitrah kita. Kita harus memperjuangkan fitrah kita supaya kita masih di atas fitrah mencintai al-haq, mencari al-haq, menginginkan al-haq, mengenali al-haq. dan selalu bersama dengan ahli hak. Ini kewajiban kita. Ini secara syariat. Kewajiban yang kedua adalah lawannya. Kita harus al mewaspadai segala sesuatu yang menyebabkan perubahan fitrah. Mewaspadai segala sesuatu yang menyebabkan tercemarnya fitrah terkotori oleh berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Harus begitu. ini. Perjuangkan supaya kita tetap di atas fitrah. Yang juga perjuangkan untuk mewaspadai, meninggalkan, menjauhi segala sesuatu yang merubah fitrah, yang menggeser fitrah, yang mewarnai, yang uh, mengotori al-fitrah barakallahu fikum kata muallif wal wajib al abdi ay yalzim al fitrata maka kewajiban seorang hamba menetapi fitrahnya wa yahdal asbaba allati tasudduhu 'anil haqq wa tusribuhu 'anhu dan mewaspadai semua sebab yang menghalangi dia dari kebenaran dan yang memalingkan dia dari kebenaran. Tetapi fitrah waspadai hal-hal yang menghalangi dari al Wa idza ma sarafahu anhu sarifun ada il haqi walazim. Dan ketika dalam kenyataannya nanti ada sebuah penghalang-penghalang yang menghalangi dia dari kebenaran, singkirkan penghalang tadi. Kembali kepada al-haq, tetapi al-haq. Ini faedah pertama yang diambil. Ya. Kewajiban kita ialah menetapi fitrah kita. Mencintai kebenaran. Mengenali kebenaran. Waspadai segala sesuatu yang mengotori fitrah ini. Kufuran, syirikan, bid'ahan, penyimpangan-penyimpangan, dan yang lain-lainnya yang menghalangi kita dari hak. Waspadai. Faedah kedua. Faedah yang kedua adalah ketika seorang hamba itu telah telah betul-betul mengenali al-haq dan mencintainya lebih mengedepankan al-haq di atas yang lainnya lalu mengamalkan al-haq tadi maka ingat ini merupakan a'zamun ni'am alaihi ini merupakan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada dia Namanya nikmatu ma'rifatil haq. Kalau menggunakan bahasa Ibnu Qayyim rahimahullah, nikmatu taufiqi wal hidayah. Ini kenikmatan besar. Syukuri, pelihara, jaga. Kewajibannya ini. Setelah kamu meraih kewajiban tadi, maka ingat baik-baik itu merupakan nikmat Allah yang paling besar. Jangan kamu hilangkan. Kami jaga, lestarikan, pelihara. Nikmat mengenali kebenaran. Nikmat mencintai kebenaran. Nikmat berpegang teguh dengan kebenaran. Nikmat bisa mengamalkan kebenaran. Nikmat lebih mengedepankan al-haq daripada yang lain. Ini luar biasa merupakan puncak kenikmatan, puncak tauhid, puncak hidayah. Al-Mu'allif menukil ucapan Ibnu Hazm rahimahullah Kata Ibnu Hazm rahimahullah dalam risalahnya Mudawatun Nufus yang kecil baik Kata Ibn Hazm rahimahullah, afdalu ni'amillah 'alal 'abdi ayyabbahu al 'adli wa hubbih wa al haqqi wa itharih. Kenikmatan-kenikmatan Allah yang paling afdal untuk seorang hamba ialah Allah menganugerahkan kepada hamba itu tabiat menjadi orang yang adil, mencintai keadilan. Tabiatnya dia al di atas kebenaran dan lebih mengedepankan kebenaran. Orangnya senang keadilan, orangnya adil punya karakter orang adil, punya karakter cinta keadilan. Yang kedua, karakternya dia, tobiatnya dia alal hak di atas kebenaran dan selalu mengedepankan alhamdulillah yang lain. Itu merupakan nikmat Allah yang paling besar yang paling afdal atas seorang hamba. Ini puncak kenikmatan. Ibnu Qayyim al jauziyyah rahimahullah dalam bukunya Jawab Lekas juga dikenal dengan kitab al tawwah Jawa. Belum menjelaskan Fa'innal kamal insani madaruhu ala aslai. Kesempurnaan seorang insan itu porosnya pada dua perkara. Yang pertama, ma'rifatul haqqi minal batil. Dia bisa mengenali yang hak dan yang batil. Yang kedua, wa isaruhu alaih. Yang kedua, dia lebih mengedepankan, mendahulukan al-haq di atas kebatilan. Yang ketiga. Ini poros kesempurnaan seorang insan. Ketika dua-duanya ada pada seorang insan, maka dikatakan ada insan kami. Insan yang sempurna di tengah-tengah manusia. Kenapa? Dia tahu ini hak, ini bagus. Setelah itu dia bisa lebih memilih al-haq dibanding al bagus dan belum ada yang lain. وما تفاوت منازل الخلق عند الله wal akhirah illa والآخرة إلا tafawuti تفاوت fi في al الأمرين dan tidaklah berbeda-beda tingkatan-tingkatan makhluk di sisi Allah di dunia dan di akhirat nanti melainkan dengan kadar perbedaan manzilah mereka pada dua perkara tadi. Ketika orang itu semakin tahu al-haq dipegang, semakin tahu al-batil ditinggalkan, semakin lebih mengedepankan al-haq dibandingkan dengan yang lainnya, semakin tinggi manzilah dia di Allah Subhanahu wa taala. akhirat. Wah, kata ingat-ingat dengan kadar dua poin saja. Kalau menurut klasifikasi berkaitan dengan ma'rifatul haqqi wal batil, mengenali al-haq dan al-batil, para ulama kita menyebutkan ada empat jenis orang. Yang pertama ialah Seseorang yang mengenali al-haq dengan terperinci. Ma'rifatul haq itu tafsir. Mengenali al-haq dengan detail, rinci. Dan wa ma'rifatul batil tafsir. Juga dia bisa mengenali yang batil dengan terperinci pula. Setelah itu dia memilih al-haq daripada al-batil tadi. Kita sekarang ini. Ini adalah orang yang paling sempurna, yang paling afdal. Dia tahu al-haq. Rinci teks. Bahkan dia juga tahu perkara yang batil, rinci, detail. Dan dia termasuk bilhaq keluarga. Yang kedua, seseorang yang mengenali al-haq dengan terperinci. Tetapi tidak mengenali detail yang penting. Dia hanya tahu al-batil secara global. Tidak tahu detail-detailnya ini bagus dikarenakan dia tahu al-haq. Tetapi ada sisi negatifnya. Dari sisi tidak mengenali al-batil lebih mendetail global-global saja. Sisi khawatirnya ada perkara batil dia yakin sebagai al-haq. Karena al batil menghiasi batilnya dengan al-haq saja. Dia nggak tahu. Diyakini sebagai al-haq pada perkara yang perkara yang palsu. Sisi kedua negatifnya di sekitar dia banyak al-batil. Di sekitar dia banyak al-batil yang membuat makar, membuat ilmu muslihat, membuat rekayasa segala macamnya. Dia nggak paham. Dia nggak tahu itu perkara yang batin karena akhirnya baik-baik saja. Bahaya tanpa disadari dia meyakini al-batil bagi al-haq. Dikarenakan tidak tahu detailnya perkara batin. Bagus betul. Yang ketiga, yang ketiga adalah kebalikannya. Seseorang yang mengenali al-batil dengan rinci dan detail. Terperinci, tahu dia seluk-beluk perkara yang tadi, Tetapi dia hanya tahu al hak global saja. Mengenali al hak secara global. Tidak tahu secara mendetail Ini bahaya. Diumpamakan seperti orang yang perang melawan musuh tanpa senjata. Perang melawan musuh tanpa tameng. Bahaya. Dia tahu ini musuh, ini musuh, ini musuh, ini musuh. Tahu itu. Rinci, detail. Nah ini pura-pura kawan. Dia lawannya. Tahu dia. Tapi dia tidak punya senjata, tidak punya al-haq yang terperinci. Dia hanya punya global saja. Bahaya. Rawan terpelanting. Rawan kalah perang. Dikarenakan tidak punya senjata yang mumpuni. Al-haqnya global, tidak terperinci. Yang ketiga. Yang keempat. Lahada wa tidak mengetahui al-haq global apalagi terbenci tidak pula mengenali yang batil global apalagi terbenci inilah orang yang paling jelek orang yang paling rusak korban-korban penyimpangan ini para juhala la al-haq orang al-batil ini biasanya orang-orang yang tersibukkan dengan urusan dunianya, tidak peduli mana halal mana haram. Ini yang paling jelek. <coughs> Jadi empat tadi yang paling afdal, yang paling sempurna, yang paling utama poinnya pertama tadi. Mengenali al-haq dengan rinci, mengenali babil dengan rinci, lalu memilih al-haq, mengedepankan al-haq. Fondasinya kuat, senjatanya kuat, dipegang itu al-haq dan dia berperang melawan batin tahu siapa musuh-musuhnya, ini yang batin ini yang menyimpang, ini musuh, itu musuh dan dia siap melawan mereka dengan senjata yang mumpuni al-haq. Ini yang paling utama. Dan itu yang diharapkan ada pada masing-masing Itu nikmat Allah yang paling besar itu merupakan al-jamal al-insani, kesempurnaan seorang insan. Itu di situ. Ya harus belajar, harus pelapun ilmi, tafakuh yang dikaji tidak semata-mata al-haq juga mengkaji yang batil-batil diwaspadai itu kenapa prinsipnya harus sunnah ada dua ada at-ta'sil, ada at tahdzir At-ta'sil mengkaji, mempelajari usul kebenaran, prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip kebenaran. Dipelajari, diambil, diilmui, diamalkan, dipraktekkan. Yang kedua tahdir, mewaspadai warning, mewaspadai segala sesuatu yang menyimpang dari hak waspadai perkara yang itu Dipelajari, diwaspadai. Diketahui, untuk oh, ditinggalkan dan diwaspadai. Dua, nggak cukup dengan semata-mata taksil tanpa tahu. Bahasa yang lainnya, ini amar ma'ruf, ini mungkar. Barakallahu. Dan itu pasti ada dalam semua ilmu din, ilmu agama yang tidak pelajari selama ini ilmu apa Pasti ada tafsir dan ada tahdir. <clears throat> Kita belajar nahu, ada tafsir, ada tahdir. Diajari nahu yang benar, kaidah nahu yang benar ditahdir dari lahan salah baca, salah Arab. Ada. Belajar nahu ada tafsir, ada tahdir apalagi dalam perkara yang lebih berbahaya. Kita belajar akhlak, belajar adat. Ada tafsir diajari akhlak yang mulia, ada tahdir dijelaskan akhlak yang tercela untuk di ini akhlak yang yang yang mulia, ini akhlak yang buruk. Semua dikasih. Yang baik diamalkan, yang buruk tinggalkan apalagi perkara-perkara besar tentang akidah. Jelas Tidak harus sunat, pegang ini akidah ahli bid'ah wasbatul. Wah. Jangankan urusan agama urusan di atau urusan dunia ada taksil, ada taksil. Itu pasti. Itu pasti. Antum ke pasar belanja tomat akan muncul tafsir dan taksil. Yang ini aja tomatnya masih bagus segar. Jangan yang ini sudah mulai bosok-bosok. Hasil ada tahlil. Ada takbil, ada jarah. Itu pas, Kalau kamu tidak punya modal, pasti nyari yang bosok-bosok yang ini banyak. Adanya levelnya turun. Kalau kamu orang yang mengedepankan kesehatan, mencari yang seger-seger, meskipun sedikit daripada yang bosok-bosok tapi dia baik Dan semua hal pasti buat itu. Ketika ada yang hanya semata-mata taksil, taksil, taksil, taksil anti tahzir bahaya. Itu pemahaman temyi melembekkan perintah Ketika tahzir, tahzir, tahzir, tahzir, lupa dengan taksilnya, hati-hati itu tasyadud mutasyaddida orang yang keras orang yang yang brutal dalam perkara harus sunnah ya tidak tafsir iya ia iya barakat kedua-dua sehingga sempurna nikmat tadi sempurna insan tadi dengan dua poin tersebut barakallahu fi ini yang alif. Hik mufassal. Setelah itu beliau membawakan hasil akhir mukadimah. Beliau mengatakan wa min asbabi luzumil haqqi huwa ma'rifatu ma yasuddu anhu. Di antara sebab upaya untuk senantiasa bisa menetapi kebenaran ialah kita juga harus mengetahui hal-hal yang menghalangi orang dari kebenaran. Hanya, Tetapi kebenaran itu tafsir. Supaya tafsirnya mantap, kamu harus tahdir, harus mengenali hal-hal yang menghalangi al-haq. Untuk apa ini? Ditahdir, ditinggalkan, dijauhi, diwaspadai. Barakallahu. Allah mengatakan fahari jumalun minas sawarifi anil haqqi hariyun an tu'rafa atujtanaba. Maka berikut ini beberapa jumlah dari penghalang-penghalang kebenaran layak diketahui lalu ditinggalkan jauh. Ingat ya, layak diketahui lalu ditinggalkan dan dijauhi. Rasulullah jalla Alaihi Wasallam ayjalana min al-haq wa du'atih wa yujannibana asbaba wa turqa dhalali wal ghiwayah. Maka kita memohon kepada Allah jalla wa ala semoga Allah menjadikan kita semua sebagai ahlul haq dan du'atul haq menjauhkan kita semua dari sebab-sebab dan ke kesesatan dan penyimpangan. Barakallahu fiqh وجماع هذه الصوارف يرجعون سوء القصد والجهل والظلم وسلوك طريق غير هاد والله اعلم dan poros daripada penghalang-penghalang yang dibawakan nanti kembali pada beberapa poin saja. Yang pertama suhul qasdi, niatan yang jelek. Yang kedua al-jahl karena kebutuhan Yang ketiga zulm karena kezaliman dan yang, yang keempat dikatakan menempuh Jalan yang tidak tertinggi. Ini empat poin inti daripada semua penghalang-penghalang al-haq tadi. Barakallah. Baik, sebagai lengkap. Ma'rifatul batil liyujtanab. Mengenali perkara yang batil untuk ditinggalkan. Itu maslakun Qur'ani metodologi Al-Quran. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yakfur bit-taghuti" Lanjut. "Wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa istamala." Didahulukan barang siapa yang mengkufuri tauhid itu mengenali al-batil sama kufur. Dan yang kedua beriman kepada Allah maka subuh dia telah terpegang dengan tali yang sangat kuat yang bakal lepas yang adalah kata-kata la ilaha illallah kufur tauhid iman billah harus dua mengkufur tauhid iman kepada Allah tidak cukup mengenali al-haq sampai yang batil harus tahu al-haq pegang harus tahu al-batil tinggalkan juga barakallahu fikum ma'rifatul batil diustanab maslakun nabawiyun salafi. Ini merupakan metodologi maslak Nabi dan para salaf. Hudzaifah bin Yaman kemudian menyatakan, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'anil 'anil 'anil khair." Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ayyudrikani. Dahulu orang-orang para sahabat bertanya kepada Rasul tentang kebaikan. Namanya taksub. Sementara aku bertanya kepada Rasul tentang kejelekan karena khawatir menimpa aku. Namanya tahwir. Paham ya? Itu maslahun nabawiyun salafi. Al-khair dipelajari, ditanyakan, dipegang, diamalkan. Asar dipelajari, diketahui, lalu ditinggalkan, diwaspadai. Itu yang namanya al-urwatul wuthqa, tali yang sangat kuat. Itulah prinsip dakwah para Nabi awal mursalin. Itulah konsekuensi daripada kalimat syahadah la ilaha illallah barakallahu. Maka baru masuk kepada poin-poin halang penghalang kebenaran. Ada 35 poin yang disebutkan oleh Malik dalam bukunya ini. Arab. Asia. Eh. eh Amin. Berarti kita belajar buku ini babnya apa? Tafsir apa tahzir? Babnya tahzir kita sedang mempelajari al-batil untuk ditinggalkan. Diwaspadai. Kita mengenali penghalang-penghalang al-haq untuk diwaspadai, ditinggalkan. Supaya semakin mantap dalam tamasuk bil haqqi wal amal bil haqqi. Barakallahu bi Hari Allah. Bila, kekuatan akhir. Pada kesempatan kali ini mungkin satu poin yang kita bahas. Penghalang, penghalang kebenaran yang pertama. Kata muallif rahimahullah al-jahlu. Kebodohan, kejahilan. Ini meliputi semua bentuk kejahilan. Meliputi al-jahlu fiddin. Itu umum. Jahil tidak mengerti agama Islam yang mulia ini. Itu umum. Itu juga menghalangi orang dari kebenaran. Yang kedua, al-jahlu bil haqqi bi aini. Jahil tidak mengetahui, tidak mengerti al-haq itu sendiri pada saat ini. Ini uh, per persoalan masalah. Dalam saat ini al-haq adalah A, al-batil adalah B. Dia jahil, tidak mengetahui, tidak mengerti al-haq yang satu itu kitab ini. Itu juga membuat terhalang dari kebenaran. Yang ketiga, juga meliputi al-jahlu bil hujjati wal barahin lil haqi wa ahli. nilai jahil tidak mengerti argumentasi-argumentasi dalil yang ada pada al-haq dan ahlul haq. Jadi, setelah lagi, dia nggak mengerti argumentasinya, tidak tahu dalilnya. Sementara al-haq pasti dengan hujah, al-haq pasti punya hujah, tapi dia nggak tahu hujah-hujah itu. Ini juga membuat dia lemah dalam mengendali al-haq. Gampang terpelanting. Kena sedikit subhat, munting. Tahu munting ya? Terkapar. Kenapa? Tidak mengetahui hujah. Hujahnya ahli. Nah, ini meliputi semua al Al-jalu kebodohan, kejahilan. Baik secara umum atau secara persoalan masalah atau khusus terkait dengan argumentasi masalah. Yang jahil, rawan, tidak bisa mengenali al-haq. Rawan, terpelanting dari al-haq. Jatuh dalam perkara yang batil karena kejahilannya. Masya Allah. Dan Walid membawakan beberapa mukadimah terkait dengan pembahasan sekarang yang pertama pengulang yang sebelumnya al-haqqu wadihun bayyin ketika ditegaskan sekali lagi al-haq itu jelas gamblang Allah menegaskan dalam firman-Nya walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal Sungguh-sungguh kami telah memberi kemudahan Al-Quran untuk diingat. Apa yang mau ingat? Gampang. Mudah. Allah mudahkan kaum muslimin melafalkan Al-Quran. Tilawatul Quran. Allah mudahkan kaum muslimin untuk mengkaji mana Quran. Allah mudahkan kaum muslimin untuk menafsirkan Quran dengan keterangan dari para ulama. Jika sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al halalu bayyinun wal haramu bayyin." Halal jelas, yang haram jelas. Ada yang ketiga, wa bainahuma umurun mustabihat. Tapi ada yang syubhat antara kedua. Ada. Nah, ini jelas gamblang bagi yang punya ilmu tentang al-haq Adapun yang jahil segamblang apapun, sejelas apapun al-haq itu burung yang apakah bakal kelihatan. Kenapa? Tertutupi oleh gelapnya kejahilan. Artinya, Pak, ini loh Pak al-haq. Dia, iki loh Pak, di Jangan salahkan kebenarannya. Al-haq wabeh jelas gamblang yang jadi problem andainya ada yang menghalangi penghalangnya adalah kebutuhan anda anda jahil tidak mengerti al-haq tidak mengerti bagaimana al-haq itu hatta di depan mata pak ini lo al-haq tidak ketok atau penghalangnya kejahilan ini lo pak Mama kelihatan ini loh, tidak kelihatan ini loh. Di depan hidungnya dia nggak kelihatan dikarenakan kejahilan. Allah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menegaskan di Majmu' Fatawa Fal haqqu ya'rifu kullu ahad Al-haq itu dikenali oleh semua orang. فإن الحق الذي بعث الله به الرسل لا يشتبه بغيره على العارف sebab al-haq yang dengan itu Allah utus para rasulnya tidak tersamarkan dengan yang lain, nggak tercampurkan dengan yang lain bagi al-arif orang yang mengenalinya, yang mengetahui. Kama la yastabihu al-dhahab al-ghalis bil maqsus 'ala an-naqis. Sebagaimana enggak mungkin tersamarkan emas murni dengan emas KW yang palsu bagi orang yang nakib, yang ahli emas, yang biasa mengerti dunia keemasan tadi. Yang arif, yang alim, yang tahu emas, ngerti asli, palsu, asli, palsu. Demikian pula yang mengenali kebenaran. Al-Haq yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW itu dikenali oleh siapa saja yang tahu Al-Haq. Berarti yang jahil tidak tahu. Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Hidayatul Hayara fi ajwibatil Yahudi wa Nasara kitab khusus seperti ini juga ini ada argumentasi dengan ahli kitab ahli Yahud dan Nasara Belum membawakan argumentasi Islam yang membatilkan mereka di antara pembahasannya adalah sabab-sabab kenapa mereka adalah abul kitab menolak kebenaran yang dibawa dari kita Muhammad Rasul. Beliau menjelaskan kepada Muqayyim rahimahullah wal asbabul mani'atu min qaburil haqqi kathiratun jiddan sabab-sabab yang menghalangi orang menerima kebenaran itu banyak sekali. Faminha diantaranya adalah al-jahlu bihi. Kejahilan tentang al-haq. Menolak kebenaran karena nggak tahu itu al-haq. Dia mengatakan, "Wahada sababu huwal ghalibu ala aktsar nufus." Sebab inilah yang mendominasi kebanyakan orang. Fa inna man jahila syai'an adab wa ada ahlahu. Sebab seseorang yang jahil tidak mengenal sesuatu pasti akan memusuhinya dan memusuhi pelaku. Kadang kata kata jahil. Nah, sehingga dari sini barakallahu fikum. Al-hadar mil jahil waspadai kebodohan. Khuturatul jahil. Bahayanya kejahilan. Jangan bangga jadi orang jahil. Bahaya. Hanya bahayanya. Yang pertama dia pasti akan beramal, berucap, bertingkah laku dengan kejahilan, bukan dengan ilmu dibahas. Yang kedua, sepak terjangnya, aspek kehidupannya tidak terbimbing dengan ilmu, rawan kesesatan. Yang ketiga, yang dibahas sekarang, ketika disampaikan al-haq kepada dia, tidak mau menerimanya, menolak al-haq, dikarenakan jahil. Dan yang keempat, korban-korban Abdul Batil. Mereka itu sasaran empuk Ahlul Yang namanya kebatilan, yang namanya hal-hal yang menyalahi kebenaran, yang menyalahi sunnah, itu laris manis di pasar kejahilan. Ada pasarnya ya. Ada pasar namanya sukul jahil. Mall kejahilan. Hah? Putu kabeh. <laughs> Nah, juga pasal jahil. Putu kabeh. Segala sesuatu yang menyimpang dari kebenar laris. Kemaksiatan laris, penyimpangan laris, hah, Mencari sunnah laris, yang menyalahi sunnah laris, semuanya laris di pasar kejahilan. Kenapa? Dikarenakan jahil semua. Allahul Musta'an ini bahasanya para ulama ini larisnya di pasar kejahilan maka jangan bangga sebagai orang yang jahil justru menjadi orang jahil itu berbahaya dengan poin-poin yang saya bawakan di atas para kemudian muallif Rahimahullah taala membahas sebuah masalah besar yang diangkat oleh para ulama <clears throat> tentang al udhru bil jahl. udhur karena kejahilan. Tadi dibahas di antara sahabat orang menyimpang menolak al-haq, terhalang dari al-haq karena jahil. Sehingga tidak tahu itu al-haq, tidak berpegang dengan al-haq. Muncul pertanyaan, terus orang yang jahil tadi dikasih udur apa? Dimaafkan atau tidak? Diangkat oleh alim dibawakan beberapa penjelasan dari ulama. Yang pertama dari penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Iqtida Salam Mustaqim. Menjelaskan orang-orang yang tidak dikasih uzur. Orang-orang yang dikecam dikarenakan tidak menerima al-haq dikarenakan e, terhalang dari al-haq beliau mengatakan wa yalhaqu dhamma man tabayyana lahu al-haq fatarakahu dan juga yang mendapatkan celaan ialah yang pertama seseorang yang telah jelas bagi dia al-haq tetapi dia tinggalkan jelas tabayyan lahu jelas gamblang di depan mata dia ini hak dia tahu ini hak tapi ditinggalkan ada mazmum tercela nggak ada udur apapun alasannya. Dan secara pengalaman, secara tarikh, dalam sejarah, mesti alasannya dunia. Tahu ini alhak, ditinggalkan. Alasannya dunia. Contoh yang paling gampang, Heraklius, Awi penguasa Romawi ketiga itu telah sampai kepada dia surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak masuk Islam. Dia sudah memanggil rombongan jaga Abu Sufyan kala itu di kota Syam. Sudah klarifikasi langsung dengan Abu Sufyan dan rombongannya Abu Makkah menanyakan banyak hal dan dari perbincangan tadi nyata dia mengakui kalau benar yang kamu ucapkan, Muhammad akan menguasai tempat ini. Tahu al -Hab. Tetapi tidak mau beriman dengan Rasulullah SAW. Apa sebabnya? Hah? Apa sebabnya? Karena khawatir kekuasaannya lengkel Dunia ada mazmum tercela itu nggak ada uzur bagi dia. Ketika dia mati, mata ala dari Islam. Ada udur. Kenapa? Jelas bagi dia al-haq tapi dia tinggalkan. Seringkalinya sebabnya karena dunia, mungkin tahta, mungkin harta, mungkin yang lain lain. Yang kedua, kata Ibn Taymiyyah rahimahullah. Au man fi qalatihi hatta lam yatabayyan lahu. Yang kedua, seseorang yang kurang serius di dalam mencari kebenaran sehingga al-haq itu tidak jelas bagi dia. Dikatakan tafsiruhu dia kurang kurang sungguh-sungguhnya, kurang semangatnya, kurang upayanya, kurang keseriusannya dalam mencari al-haq. Berakibat al-haq tidak jelas bagi dia, maka dia pun meninggalkannya. Ada mazmum terselai, tidak ada untuk bagi dia. Kenapa? Mungkin dipelajari, mungkin dia ketahui, tapi dianya yang taksir Atau yang ketiga. Au a'raba an talabi ma'rifatihi li hawa au li kasalin. Atau yang ketiga, seseorang yang memang berpaling tidak mau mencari kebenaran mungkin karena hawa nafsu atau karena malas ada mazmum. Ini juga tercela. Gak ada uzur bagi diri. Kenapa? Ya Rob, sengaja nggak mau, sengaja berpaling. Gampang bagi dia mengetahui al-haq di mana-mana. Disampaikan al-haq, gampang untuk mengenalinya. Tapi memang dia sengaja tidak mau mencari. Di hawa, kalau hawa nafsu, tidak prinsip, tidak akidah, atau yang kedua karena malas malas cukup dengan dunia malas akhirnya sengaja berpaling dari al-haq ini nggak ada uzur ketika al-haq itu dia tinggalkan al-haq itu tidak jelas bagi dia ketika dia menolak al-haq tidak ada uzur bagi dia atau nahu atau yang semacam itu oleh beliau rahimahullah ini tiga keadaan orang tidak ada udur sama sekali. Penjelasan yang berikutnya dari Asyir Al-Allamah Muhammad bin Saleh al uthaymin rahimahullah. Dalam bukunya Al-Syarh al juga menjelaskan kondisi di mana orang itu tidak ada uzur dengan kejahilan. belum mengatakan qad la yu'zaru insanu bil jahil. Terkadang seorang insan itu tidak dikasih uzur dengan jahil. Wadhalika idza kana bi imkanihi ayata'allam walam yaf'al ma'a qiyami syubhati indah. Contohnya kata beliau, seorang insan yang tidak dikasih uzur dengan jahilnya, seseorang yang sangat-sangat mungkin belajar agama, sangat-sangat mungkin belajar kebenaran, tetapi tidak dia lakukan. Padahal ada syubhat pada diri, ada kesamaran pada diri. Barakallah. Seperti disampaikan kepada dia, ya akhi hadza haram. Dia meyakini halalnya. Ada syubhat di kepala dia ini halal. Dia ya ini haram. Ini haram. Mungkin bagi dia untuk bertanya, mengkaji, membaca, mungkin sangat penting sekali tapi nggak mau tahu. Ya, halal bapaknya. Haram yang halal. Nama saya itu ada seorang alim tanya sama beliau. Ini ada pengajian. Kamu tanyakan dalam pengajian. Ini ada sebuah kitab kumpulan apa? Ensiklopedia hal haram. Ini haram. Tidak, saya pernah baca halal. Bacaan tak? tak, nggak pakai baca-bacaan, pokoknya halal. Tanya, nggak pakai tanya-tanyaan, pokoknya halal. Memungkinkan bagi dia untuk bertanya, untuk belajar, membaca, mengkaji. tak mau Ini kata Syekh, la yu'dar bijahli. Tidak dikasih uzur karena kejahilannya. Kenapa? Liannahu farrafa bita'lim wa la yuskitul uzur. yang kita tafrit kurang perhatian, kurang serius dalam belajar. Sementara tafrit tidak mengukur sebuah uzur. Barakallah. Ya, Lain halnya orang yang memang jahil hil hil. Betul-betul jahil. Tidak pernah mendengar apapun La taklim ولا tausiah ولا شيء jahil ya yang seperti ini terkadang dikasih ubur bil jahil li jahlihi barakallah kalau ada yang seperti itu ya karena di zaman sekarang ini dengan media dakwah Islam, dakwah hak sampai kemana-mana sampai ke pelosok hutan lantara itu nyampe Allahul Musta'an ini apa ada kondisi di mana dia dikasih udur dengan jahil banyak kondisi dia tidak dikasih udur dengan kesulitan kejahilan ketika dia tidak menerima kebenaran menolak kebenaran terhalang dari kebenaran tidak ada udur bagi dia. Dia berdosa. Dia tercela. Dan ahlul hak punya hak untuk menjelaskan siapa anda. Barakallahu Anda adalah orang-orang yang menolak kebenaran tanpa hujah. Barakallahu. Oh, saya kan jahil. Jahil ya hanu. Kata orang Jum'at. Ya hanu jahil. Sok jahil. Padahal bisa belajar, tapi tidak mau belajar. Padahal menentang, berpaling. pada al jah Intinya para fikum waspadai kejahilan. Jangan pernah merasa bangga sebagai orang jahil. Orang jahil itu nggak enak. Kafa bil jahli zaman ayat minhu man huwa fih Demikian asar diriwayatkan dinukil dari sahabat Ali bin Abi Thalib kalau ini Kafa bil jahli zaman ayat bara minhu man huwa fihi. Cukuplah al-jahl dicela. Ketika berlepas daripadanya orang-orang yang ada pada al-jahl tersebut. Ini orang jahil, ma'ruf, masyhur, jahil, tapi marah ketika dipanggil jahil. Tidak mau dikatakan jahil. Ya jahil. Kamu Ngamuk-ngamuk dia. Nuduh orang jahal, jahil, jahal, jahil. Padahal dia jahil. Tidak mau dikatakan jahil. Tandanya al-jahlu mazmumun. Tercelah. Yang jahil tidak mau dikatakan jahil. Barakallahu Wa kafa fil ilmi syarafan ayat sya'ihi man laysa minhu. Cukuplah ilmu sebagai kemuliaan. Ialah ketika mengaku aku orang itu punya ilmu, padahal dia punya ilmu. Merasa bangga dikatakan orang berilmu. Yasir. nam nam, Ya alim. Ayuh, ayuh. Padahal dia jahil, bukan orang yang alim. Bangga dikatakan sebagai alim. Tandanya apa? Al-ilmu syaraf. Ilmu itu kemuliaan barakallahu fikum. Barakallahu fikum itu namanya argumentasi akal untuk mendeteksi perkara yang mulia atau tidak. Fakun ulama wala takun juhala. Penutup kita bawakan penjelasan dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pada syarah hadis la yazni zani hina yazni mu'min kata Ibnu Taimiyah rahimahullah kaitannya dengan masalah orang-orang yang jatuh dalam penyimpangan Beliau mengatakan wala tajidu ahadan waqa'a fi bid'atin illa linaqsi ittiba'ihi lisunnah ilman wa amala Tidaklah kamu mendapati seorang pun yang jatuh dalam sebuah kebidahan melainkan itu pasti karena dia kurang ittiba sunnah. Kurang ittibanya kepada sunnah baik secara ilmu atau secara amal. Ilmu tentang sunnahnya kurang, mengamalkan sunnahnya kurang, akhirnya jatuh dalam kebid'ahan. Wa illa kata beliau, "Faman kana biha alima walaha mustadi'a lam yakun indahu da'il kita." Kata beliau seseorang yang alim di sunnah, mengilmui sunnah, itibau sunnah, tidak ada seorang pun yang bisa mengajak dia kepada perkara bid'ah. Fa'innal bid'ata yaqa'u fiha al-juhalu bisunnah. Dikarenakan yang namanya kebidahan-kebidahan yang jatuh di dalamnya adalah orang-orang yang jahil tentang sunnah. Nah, meskipun orangnya dikatakan sebagai tokoh, sebagai alim, sebagai ulama, ketika dia ala bid'atin wa waqa'a fi bid'atin bahwa jahil di sunnah. yang jahil dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pulatonya adalah yang pertama kebutuhan itu penghalang dari kebutuhan. Yang kedua, Banyaknya orang-orang yang terpelanting dalam kemaksiatan, dalam penyimpangan-penyimpangan itu sebabnya karena kebutuhan. Yang ketiga, bahaya kebutuhan. Khutuwatul jahil. Bahaya kejahilan. Sabab penyimpangan. Sabab menolak kebenaran. Yang berikutnya adalah terkadang orang dikasih odur dengan jahil. Seringkalinya, terutama di zaman sekarang ini, tidak dikasih odur dengan jahil. Barakallah. Maka untuk kita adalah kita harus bersemangat talabul ini. semangat ma'rifatul haq, ma'rifatul sunnah, semangat mengenali yang hak, mengenali yang sunnah, kita pegangi, kita amalkan, dan punya semangat juga mengenali lawannya, mengenali yang batin, mengenali yang bid'ah untuk diwaspadai. Ya, apalagi seorang paling ilmi, apalagi seorang sunni salafi, mereka jauh dari kata-kata syahid. Semangat dalam belajar, semangat dalam berkofitin, Barakalawikum supaya terangkat al-jahil dari kita semua, sehingga semua terbimbing dengan ilmu syar'i. Akidah kita, ibadah kita, akhlak kita, muamalah kita, dakwah kita, semua aspek kehidupan kita dengan bimbingan ilmu syar'i menyelamatkan.